Wahsurna ya Rabbana kiamati. Ma'azum ma'azumrati awliya'ik. Allahumma ya Rabbana rizukna taubata qablal maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'du. hadirin hadirat yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sadari dan sadarilah bahwa kemuliaan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada hambanya adalah di saat oleh Allah tidak diberi kesempatan untuk bermaksiat. Biarpun dia belum berkesempatan untuk melakukan ibadah. Kita menemukan hujan pada saat ini. Di malam minggu. Perlu disyukuri jika ternyata hujan yang semacam ini telah menjadikan orang yang semula ingin melakukan kemaksiatan tiba-tiba di saat seperti itu karena hujan deras maka batallah usaha-usaha untuk melakukan kemaksiatan. Artinya hujan itu benar-benar nikmat bagi orang tersebut. Maka bersyukurlah kepada siapapun yang kemaksiatan itu dihalangi oleh Allah dan itu tanda hamba yang dicintai oleh Allah adalah di saat ia merencanakan kemaksiatan akan tetapi pun ia susah untuk melakukannya. Tapi begitu sebalik hamba yang dihinakan oleh Allah adalah di saat ia berusaha menghindar dari kemaksiatan pun akhirnya terjerumus dan jatuh di dalam kemaksiatan. Adapun jika ada sesuatu yang menghalangi kita untuk melakukan keibadah. Artinya jika hujan yang semacam ini menjadikan sebagian kita terhalang untuk ngaji, melakukan ibadah, itu hanya satu pengurangan derajat dan pangkat saja. Artinya memang ada sebagian yang memang dengan yang demikian itu menjadi berat untuk bisa pergi. Mungkin ada sangkut pautnya dengan kesehatannya. Dan sehingga benar-benar ia tidak bisa untuk datang ke majelis yang semacam ini maka kita doakan kalau memang itu karena uzur yang sesungguhnya lihat kemurahan Allah maka pahala tetap dikirim oleh Allah kepada mereka. Tetapi yang lebih hebat lagi adalah dalam keadaan ada godaan yang semacam ini masih memaksakan untuk bisa hadir seperti yang anda temukan pada diri anda Allah meringankan langkah anda dibarengi dengan rintik bahkan hujan deras anda pun masih memaksa untuk menghadiri tempat yang mulia ini maka ketahuilah ini adalah kemuliaan di atas kemuliaan Semoga dengan ini semua Allah mengangkat derajat kita, memuliakan kita di dunia dan memuliakan kita di akhirat. Dan memang sungguh yang perlu kita tingkatkan dalam setiap adalah bagaimana kita mengurangi kemaksiatan kita. Masya Allah zaman sekarang godaan lebih banyak dari zaman-zaman sebelumnya Hari demi hari kerusakan demi kerusakan semakin terasa dan terlihat di masyarakat kita. Maka mari kita senantiasa banyak memanjatkan doa memohon kepada Allah kepada siapapun yang dalam kesehari-hariannya adalah bergelimang dalam kenistaan dan dusta kita mohonkan kepada Allah Semoga Allah berikan kesadaran kepada mereka. Semoga Allah mengambil mereka jalan yang Allah ridai. Sehingga yang biasa terjerumus dalam kehinaan dan kemaksiatan bisa segera, segera kembali. Bisa segera menuju jalan yang diridai oleh Allah. Termasuk di antaranya yang belum rindu kepada majelis yang semacam ini. Semoga Allah rindukan atau mereka ke majlis yang semacam ini sehingga hari demi hari mereka semakin dekat kepada Allah dan semakin jauh dari neraka hingga pada akhirnya nanti ia menemukan kemuliaan yang sesungguhnya setelah panjang umur di saat menghadap kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah mukaddimah kemuliaan kemudian di alam barzah akan dimuliakan oleh Allah di mahsyar dimuliakan oleh Allah dan kelak masuk surga Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan melihat orang yang terjerumus di dalam kehinaan adalah dengan mata merendahkan. Kadang memang kita dibuai oleh setan. Sesaat kita melihat pemandangan yang secara syariat adalah tidak benar. Khususnya sepanjang perjalanan ini jika tidak ada hujan. Kita melihat laki dan perempuan gandeng-gandeng. Iya kalau mereka suami istri adalah halal akan tapi di saat mereka bukan suami istri artinya ia telah melanggar Allah melanggar larangan Allah yang namanya wala taqrabuz zina jangan mendekati berzinaan. Berduaan di tempat yang gelap. Kadang sesaat di saat kita melihat yang demikian ini ada kesombongan. Lalu meremehkan Ketahuilah kalau kita dengan sombong dan meremehkan melihat orang yang lagi dalam kemaksiatan, artinya kita terjerumus di dalam kemaksiatan yang lebih parah lagi. Maka yang harus Anda hadirkan di hati Anda, di saat melihat yang demikian itu adalah di saat melihat orang terjerumus dalam kehinaan, orang dalam kemaksiatan, di saat orang pada ngaji, di saat orang pada menuntut ilmu, pengen dekat kepada Allah. Ternyata ada orang di pinggir jalan sana Ada orang di pinggir jalan sana tidak ingat Allah, tidak ingat Rasulullah yang dituruti hawa nafsunya, yang diikuti adalah syahwatnya, yang diikuti adalah kemauannya syaitan, maka katailah, di saat kita melihat mereka, lihatlah mereka dengan mata kasih, dibarengi dengan panjatan doa ya Allah. Berikan kepada mereka bimbinganmu ya Allah. Berikan kepada mereka petunjukmu ya Allah. Jangan sampai mereka terus terjerumus dalam kehinaan. Ini yang perlu kita hadirkan. Sehingga kita selamat. Jangan sampai orang di pinggir jalan sana tidak selamat, tak tanya kita dengan hati kita yang kotor merendahkan mereka pun jadi tidak selamat. Sehingga dengan permohonan anda ini adalah bagian daripada mengajak mereka Sebab berdakwah. Sebab yang namanya dakwah dan mengajak orang lain kepada kemuliaan itu tidak cukup kita dengan menyampaikan kebenaran. Akan tapi ternyata memohon kepada Allah agar mereka dibawa kepada kebenaran itu adalah bagian daripada dakwah yang luar biasa untuk menjaga keselamatan hati kita sehingga kita tidak kemasukan bab ujub, tidak kemasukan bab sombong, tidak masukkan bab merendahkan orang lain yang semua itu menghancurkan amal baik kita. Inilah Pandanglah orang lain dengan mata kasih. Pandanglah orang lain dengan mata cinta. Sehingga di saat kita melihat hamba-hamba yang terjerumus, hamba yang terhinakan, kita dahulukan memohon kepada Allah. Semoga Allah memberikan bimbingan kepada mereka. Inilah. Dan harus kita lintaskan berulang-ulang. Semoga Allah memberikan, memberikan bimbingan kepada mereka. Allah memberikan petunjuk kepada mereka. Allah senantiasa menjaga mereka. Amin ya rabbal alamin. Baik kita langsung saja melanjutkan pembacaan kitab Minhajul Abidin karangannya Al Imam Al Ghazali rahimahullah taala satu kitab yang akan membimbing, menuntun, membawa kita untuk menjadi ahli ibadah yang sesungguhnya, ahli ibadah yang benar-benar sesuai yang di, diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri kepadaku, dia budun menyembahku, mengabdikan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk menjadi ahli ibadah yang sesungguhnya ada beberapa hal yang harus kita penuhi dan inilah bimbingan Al-Imam Ghazali rahimahullah taala dalam kitab Minhajil Abidin namanya juga Minhajil Abidin minhaj itu adalah cara jalan metode bagaimana kita bisa menjadi ahli ibadah yang sesungguhnya. Kita sudah sampai kepada apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimallahu taala Kemarin disebutkan bahwa orang yang lemah hatinya dikhawatirkan di saat bergaul dengan sesamanya akan terbawa kepada kehancuran dalam pergaulan maka tidak ada pilihan bagi orang tersebut kecuali ia harus beruzlah menjauh dari hiruk pikuknya kehidupan manusia sebab kelemahannya hatinya yang belum kuat jika ia paksakan untuk bergabung berurusan dengan manusia yang lainnya maka ia akan dimakan oleh kelemahan hati, oleh penyakit yang ada di dalam hatinya. Dan ia akan dimakan oleh lingkungannya yang belum baik, belum benar. Sehingga bisa-bisa ia akan kebawa bersama mereka-mereka menjadi bejat, jauh dari Allah, melakukan kemaksiatan. Maka bagi orang yang lemah seperti itu, pilihannya adalah untuk beruzlah menjauh dari hiruk pikuknya manusia agar ia lebih selamat dan keselamatan akhirat lebih harus diutamakan adapun wa ammar rajulul basiru adapun orang yang cermat al-qawi al-qawi yang kuat adapun orang yang basir faham tajam pandangannya Al-Qawiyu yang kuat. Fi amrillah di dalam urusan Allah. Maksudnya kuat. Gak akan mudah tergoda. Imannya kokoh. Maka orang yang semacam ini karo azaman al-fitnah jika ia bertemu dengan zaman fitnah, seperti zaman yang kita ketemukan saat ini, kemaksiatan ada di mana-mana, godaan modelnya pun macam-macam, dan datangnya kepada kita pun juga dengan bermacam-macam cara. Tidak cukup dengan media televisi akan tapi ternyata kadang asana keluarga keluarga kita pun juga membawa kadang juga HP pun mengirim sesuatu yang tidak baik sungguh sekarang adalah zaman fitnah alladzi hadzara nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah diperingatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al ummata kepada umat minhu dari zaman fitnah tersebut wa amarahum bil uzlati dan Allah dan Nabi Muhammad memerintahkan mereka untuk uzlah fihi di zaman tersebut maka fal uzlatu aula tetap yang namanya uzlah lebih bagus bagi orang yang kuat kalau orang yang lemah hatinya dikhawatirkan di saat bergaul dengan sesamanya bakal hancur bakal rusak maka gak ada pilihan baginya kecuali namanya uzlah tapi orang yang kuat imannya kuat kokoh tabah maka orang yang semacam itu fal uzlatu aula Tetap yang namanya uzlah lebih utama. Lima fil khiltati. Lima fil khiltati. Karena di dalam bergaul berhubungan dengan manusia lain itu minal fasadi dari kerusakan wal athati dan kehancuran. Apapun bentuknya bagi Anda-anda yang kuat. Artinya kuat iman Anda. Anda menemukan diri Anda mudah takut kepada Allah. Bukan orang yang suka ngentengin syariat. Anda orang yang suka takut kepada Allah. Takut melanggar Allah. Takut imannya rusak. Takut akhlak rusak. Maka bagi orang semacam Anda yang kuat itu, ketahuilah tetap yang namanya uzlah tetap diutamakan. Karena bergaul dengan mana yang bisa hancurkan seseorang, merusak seseorang. Akan tapi pun demikian, wa bagi orang yang semacam itu, yang mengambil pilihan untuk uzlah, Orang yang mengambil pilihan untuk uzlah, wayambahi maka baginya, wayambahi dan soyogyanya, lahu bagi orang yang kuat tadi, yang baginya uzlah itu lebih bagus, Allah yang qati'ah, bagi orang yang beruzlah tadi, soyogyanya, hendaknya, ya Allah yang qati'ah, untuk tidak memutus, Allah yang qati'ah, untuk tidak memutus, min jumu'il islami, di dalam perkumpulan-perkumpulannya kaum muslimin wal khairati dan kebaikan-kebaikan al-amati yang sifatnya umum dalam kebersamaan. Artinya, kalaupun Anda uzlah, pun demikian Anda jangan jauh daripada perkumpulan-perkumpulan yang bermanfaat di dalam kebaikan. Misalnya, sholat Jumat. Dan termasuk apa yang Anda saksikan saat ini, bagi orang yang suka uzlah tetap tidak dianjurkan meninggalkan tempat kayak begini. Kalau dia takut dosa, datang untuk ngaji diam setelah itu bubar tidak usah ngomong lagi sama temannya. Itu selamat <laughs> ya. Jadi jangan sampai kalau sudah mengambil manhaj uzlah, menjauh dari hidup pikuknya manusia, setelah itu dia tidak mau ngaji, alasannya dia uzlah, itu tidak dibenarkan. Tapi wayambahi dan seyogianya dia masih tidak putus dengan perkumpulan-perkumpulan kebaikan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Wa in airada dan jika ia menginginkan ayang farida untuk menyendiri anin nasi dari hiruk pikuknya manusia bimartin sama sekali fal yaskun bisyahiki hiki daknya dia tinggal di puncak gunung sana. Iya di gunung. Di puncak gunung sana. <laughs> Kalau memang pengen menghindar sama sekali ya jangan di tengah-tengah manusia kayak begini. Sebab nanti jadi bahan gunjingan orang nanti. Cuma akan enggak, masalah tadi. Kemudian kumpul sama orang enggak pernah ngaji, enggak pernah ini. Kum, tinggal di atas puncak gunung sana. di falatin atau dia di tengah padang yang luas sana. Lisolahin yarahu demi kebaikan yang ia pandang ia lihat. Lisolahin demi kebaikan yarahu yang ia lihat atau yang ia yakini fidinihi dalam urusan agamanya. Jadi kalau memang ia pengen uzlah sendirian benar-benar, maka jangan di sini di tengah hutan sana, di atas bukit, di atas gunung atau di tengah padang pasir yang tidak banyak orang, maka itu aman. Thumma qultu. Kemudian aku katakan. Thumma qultu. Kemudian aku katakan, walau ara mithla hadzal rajuli dan aku tidak melihat mithla hadzal rajuli orang yang semacam ini artinya orang kuat yang baginya uzlah lebih bagus bagi Anda yang uzlah lebih bagus la ara aku tidak melihat mithla hadzal rajuli orang seperti ini aina makana dimanapun dia berada illa kecuali wa yumakkinuhu Allahu Allah Allah mudahkan baginya azza wa jalla Allah yang maha mulia dan maha agung Allah yumakkinu Allah mudahkan bagi orang tersebut min huduril jamaati di dalam menghadiri jamaah perkumpulan-perkumpulan wal jumu'ati dan salat-salat Jumat wasair jumu'il islami dan segala macam perkumpulan yang dilakukan oleh umat Islam. Wayahduru maka ia orang semacam ini tetap hadir di Ya alla Tahu supaya tidak tertinggal, supaya tidak kehilangan al-haddu supaya tidak hilang baginya al-haddu bagian minha daripada uh, Allah uh, supaya tidak ketinggalan minha daripada kebaikan-kebaikan di perkumpulan tersebut. Fa inna jumu'al islami sebab yang namanya perkumpulan-perkumpulannya kaum muslimin minallahi taala di bagi Allah Subhanahu wa taala bimakanin punya kedudukan yang amat tinggi wa in taghayyaran nasu biarpun orang pada berubah wa fasadu dan orang pada rusak kada sami'na min halil abdali inilah yang kami dengar dari keadaannya orang-orang wali abdal Imam Ghazali menyebutkan bagi orang yang mau mengambil uzlah. Kalau anda pengen uzlah, ternyata tidak ada orang yang mengambil bagian uzlah kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan untuk bisa menghadiri perkumpulan-perkumpulan yang mulia. Dan memang benar, orang-orang besar yang mereka itu kuat Biarpun baginya uzlah adalah lebih bagus, uzlah adalah lebih mulia, pun mereka tetap menghadiri acara-acara yang mulia yang diadakan oleh kaum muslimin. Mereka tetap menghadiri acara yang diadakan oleh kaum muslimin untuk mereka mendapatkan kemuliaan perkumpulan kaum muslimin. Termasuk diantaranya majelis yang semacam ini ataupun nanti acara hari raya Idul Fitri, Idul Adha, Solat Jumat karena di situ ada kemuliaan-kemuliaan yang tidak didapat di tempat lain. Maka apapun bentuknya, kalau anda harus mengambil bagian uzlah, jangan sampai anda menutup untuk bisa berkumpul di tempat-tempat yang mulia kayak begini. Kalaupun anda masih takut untuk terjerumus di dalam perbincangan yang merusak amal atau menggunjing orang atau riak, maka berusahalah anda untuk mencukupkan diri anda di dalam perkumpulan tersebut dan setelah itu Anda pergi kembali ke tempat Anda masing-masing. Biarpun zaman rusak. Wa in taghayyaran nas wa fasadu, biarpun orang sudah pada berubah. Kada sami namin halil abdali, ini yang kami dengar dari keadaannya para wali abdal. Wali abdal ini adalah wali yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumlah mereka ada empat puluh. Kalau salah satu mereka mati, pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya. Ada riwayat-riwayat yang banyak tentang wali abdal ini yang insyaallah ya kita ingin membahas tentang wali abdal. Kemudian di sini uh, diisyaratkan oleh Imam Ghazali al-abdal itu ada 40. Pernah suatu ketika ada yang bertanya kepada Imam Ali, apakah boleh kami menghina mencaci orang Syam? Oh tidak, jangan caci orang Syam. Fainah fihimul abdal karena di situ ada orang-orang abdal. Mereka ada 40. Kalau mati satu akan diganti. Baik, orang mulia para wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Orang-orang yang dicintai oleh Allah, mereka itu biarpun dalam keadaan wajib misalnya harus tapi mereka menyisihkan waktu untuk bisa berkumpul di dalam perkumpulan yang bermanfaat. Karena di sini ada menambah ilmu, di sini ada silaturahmi, dan di sini ada mengambil pelajaran dari orang lain agar bisa bersyukur. Masya Allah, inilah yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini pada saat ini Imam Ghazali laki-laki masih berbicara tentang pentingnya yang namanya uzlah. Sedikit lagi. Annahum sesungguhnya mereka para wali wali abdal, orang-orang mulia itu, para kekasih Allah itu. Yahduruna mereka tetap menghadiri jumu al-islami perkumpulannya orang-orang. Biarpun mereka hanya di pojok, di paling belakang. Kadang-kadang justru manggil tempat yang seperti itu. Karena mereka tidak mau dikedepankan orang. Ada sebagian para orang-orang wali besar, kalau hadir di perkumpulan manusia tidak mau kelihatan sama orang. Sebab kalau kelihatan sama orang ditaruh di depan nanti masuk bab sombong. Oh, aku dikedepankan. Jadi yang penting menghadiri untuk mendapatkan barokahnya perkumpulan. Dan begitu mulianya perkumpulan ini. Karena ada janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada perkumpulan kebaikan kecuali malaikat itu mendoakan. Dan malaikat itu serempak mendoakan perkumpulan kebaikan semacam ini atau termasuk ke perkumpulan-perkumpulan yang di situ digunakan untuk berzikir, yang di situ digunakan untuk belajar, maka perkumpulan ini perkumpulan yang diridhoi oleh Allah seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Bazzar dan Rasulullah, malaikat itu ada yang tugasnya mencari tempat yang semacam ini, kemudian setelah malaikat itu ketemu tempat yang semacam ini, malaikat ngasih tahu malaikat yang lainnya. Dan setelah malaikat yang lainnya tahu, malaikat itu serempak pada, pada berdoa, Ya Allah, berikanlah kepada yang hadir ini adalah rahmat dan pengampunanmu. Maka seketika itu dijawab oleh Allah, Bi'izzati wa jalali, demi kemuliaan dan keagunganku, maka aku po, aku telah beri pengampunan dan rahmat kepada yang hadir. Nah ini begitu pentingnya. Pernah kami ceritakan masalah ini? Sehingga, dan lanjutan hadis ini, ada satu orang ya Allah, kathirul khata, banyak salah dia. Agar saja orang tidak benar. Melihat ada perkumpulan lalu dia tertarik untuk ikut di dalamnya. Bagaimana dengan orang ini ya Allah? Kata malaikat kepada Allah bi'il demi kemuliaan dan keutamaan dan keagunganku aku pun telah mengampuni dan memberikan rahmat kepada orang tersebut karena, karena orang ini telah duduk dengan man la yashqa bihim jalisuhum karena orang ini telah duduk dengan orang yang beruntung jadi bergabungnya ini ini adalah menjadikan dia diampuni ini orang yang salah bagaimana orang yang ahli kebaikan juga bisa menghadiri tempat yang semacam ini jadi ini sangat mulia Nah itulah makanya perkumpulan Islam itu jangan ditinggalkan. Biarpun anda harus menjauh dari hiruk pikuknya manusia. Karena anda takut terjerumus dalam kehinaan, tolong bisa berkumpul di tempat yang semacam ini. Khususnya majelis taklim, majelis untuk menuntut ilmu, ada rahmat yang diturunkan oleh Allah. Nah, ini tadi disebutkan orang yang tidak benar saja tiba-tiba masuk ke situ menjadikan sebab dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga yang dilakukan salah satu guru bahwasanya ada kita membaca kitab di tengah malam jam 3 malam itu masih punya orok bayi yang sekiranya umur sebulan dua bulan di tengah di bulan Ramadan tiba-tiba itu selalu dikeluarkan 15 menit ditarik lagi setiap saat itu di tengah-tengah kita ngaji ada orang mendorong bayi itu dikeluarkan lagi masuk keluar sebentar ditarik lagi kita belum tahu jawabannya apa rupanya setelah beberapa waktu kita baru tahu jawabannya bahwa semua yang hadir di sini akan didoakan malaikat saya tidak ingin anak saya ketinggalan biarpun dia bayi makanya saya seneng anak-anak yang kecil dibawa begini nggak ganggu saya kami paling senang majelis kami sudahlah bawa anak-anak bayi bawa semuanya karena apa dia akan mendapatkan doa dari malaikat sehingga di masa gedenya nanti mudah untuk dididik karena apa dia sudah sering mendapatkan doa dari malaikat bahwa kami tidak pernah terganggu dengan jeritan anak kecil dengan tangisnya anak kecil nggak terganggu ini yang kami budayakan ini yang perik sering kami kami sampaikan agar para ibu tidak banyak alasan. Lebih dari itu agar anaknya pinter. Kadang-kadang alasannya nggak bisa ngaji. Kenapa anak? Bawa anak-anaknya. Ayo mau mana? <laughs> Makanya kami selalu kalau mengisi pengajian itu pengen masjid yang gede, banyak kamar mandinya. Kalau ada anak nangis di sini, dipojokkan ke sana sudah nggak kedengaran sama yang lainnya. Ini karena kami punya tujuan. Makanya selalu yang kita buat pengajian yang sungannya longgar. Jadi nyaman. Kalau tiba-tiba bayar bayi kok nangis, dia cukup minggir ke bagian tertentu sudah tidak mengganggu yang lainnya. Tetap barokahnya majelis didapat. Ya loh, para abdal, para waliullah saja rindu kepada majelis yang semacam ini. Bagaimana kita yang ahli maksiat? Bagaimana kita yang belum dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi urusan paham, gak paham, urusan nanti. Mungkin ada orang sepuh tua, aduh saya itu sudah enggak faham-faham nak, apa artinya saya ngaji? Ibu, faham urusan yang ke-25. Yang penting doa malaikat itu nyampe kepada kita, rahmat. Inilah maka kami himbau kepada siapapun ya, untuk senang menghadiri tempat-tempat yang semacam ini karena apa? Ada doa malaikat. Lebih-lebih dari itu sampai mencatat, menghafal ilmunya. Wah, ini lain lagi pangkat. Hingga anggap saja ibaratnya datang ke tempat sini langsung menundukkan kepala tidur, itu tetap mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Apalagi sampai dengar, mencatat dan sebagainya. Ini ingat para abdal, para waliullah, kekasih Allah, kata Imam Ghazali, biarpun mereka memilih uzlah, tapi di saat perkumpulan orang-orang mereka masih berusaha untuk datang. Bagaimana dengan kita? Jadi jangan sampai ada kita hidup di tengah-tengah masyarakat, tak taunya apa? Ngaji mah enggak, alasannya takut dosa. Kalau urusan takut dosa itu loh kumpul di pasar yang tidak ada gunanya, di perempat jalan nggak ada gunanya, di depan gardu nggak ada dunianya. ngobrol di rumah ngerumpi yang nggak ada gunanya. Itu yang perlu dihindari. Tapi kalau hadir di majelis yang mulia semacam ini harus kita galakkan dan terus dan terus dan terus kita usaha untuk bisa hadir agar kita mendapatkan kemuliaan. Aina maka di mana pun mereka berada. Para waliullah yang di tempat-tempat perkumpulan orang-orang manusia kayak begini. Wa yasiun minal ardi haitsu sya'u. Dan mereka berjalan di di bumi Allah semau mereka. Wa annal arda lahum qadamun wahid. Sehingga mereka itu dimuliakan oleh Allah yang nanya, namanya bumi itu adalah qadamun wahid. yakni satu kaki. Maksudnya apa? Gampang. Jadi mau sampai kemana kemari itu adalah mudah baginya. Itu para kekasih Allah sehingga bumi itu kayak dilipat itu. Sehingga kalau pengen menghadiri majelis sana, majlis bisa hadir. Majelis sana bisa hadir, itu para kekasih-kekasih Allah. Dan bisa dimaknai, ketahuilah, termasuk orang yang mendapatkan kemuliaan karomah itu adalah orang yang mudah menghadiri tempat yang semacam ini. Kadang-kadang heran ya, menghadiri majelis yang semacam ini namanya taufik. Ada orang yang jauh dari kampung kota sebelah bisa hadir. Kadang-kadang tetangga rumah pun belum tentu bisa menghadiri. Padahal apa bedanya? Itu bagi mereka bumi dilipat oleh Allah. Ada orang hadir pengajian dari Majalengka. Habis sholat subuh itu sudah berangkat. Bahkan ada yang mengatakan saya sholat subuhnya di tengah jalan. Terharu kita. Ahad pagi, majelis ahad pagi. Ada orang dari Indramayu itu sholatnya adalah selalu di Gunung Jati sana. Sampai di sini ke pagi. Jadi agar dapat tempat yang depan. Ajib. Kadang ada orang itu punya kendaraan. Pembantunya sepuluh. Itu mau hadir pengajian susah. Karena belum dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di rumah bukan repot di rumah bukan dia karena sibuk tidak tapi karena Allah tidak menghendaki kebaikan kepada orang tersebut maka biarpun dia lengo longgar nggak ada kesibukan susah untuk hadir begitu sebaliknya biarpun orang itu jauh dari tempat tapi karena sudah dicintai oleh Allah bumi itu kayak dilipat gampang nyampe aja dan tidak pernah susah nggak sakit biarpun kata dokter awas kena angin paru-parumu tambah sehat nah, nggak ada masalah karena sudah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah membimbing kita semua, siapapun kita, semoga Allah senantiasa memberikan kemuliaan, kemuliaan kepada kita baik yang baik, baik yang ahli ini ataupun yang belum istiqomah, mungkin ada yang baru pertama kali hadir. Semoga kehadirannya ini adalah kehadiran yang pertama kemudian akan dilanjutkan dengan kehadiran-kehadiran di dalam mencari ridha Allah dan semoga pertemuan kita di tempat ini menjadikan sebab kebaikan kita, kebaikan keluarga kita, kebaikan masyarakat kita sehingga kita mulia di dunia dan mulia di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Sekalian kasih dan kami hadirkan pada Al-Mukarram Buya Yahya Yang telah membacakan kitab Minhajul Abidin Dan sekarang kita sudah sampai pada bagian tanya jawab Dan untuk memudahkan bagian tanya jawab pada kesempatan malam hari ini Kami persilahkan satu penanya dari jamaah Bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah Ibu-Ibu Dengan satu orang satu pertanyaan dan dimohon untuk menyebutkan identitasnya Kami mulai dari jamaah Bapak-bapak terlebih dahulu kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang terhormat Buya, saya Nur Kafa dari Kaliwadas. Tertarik sekali terhadap apa yang disampaikan Buya mengenai melihat kemaksiatan. Ini memang khawatir sekali ketika apa yang disampaikan Buya justru kita terjerumus ketika kita memandang salah terhadap mereka. Gambaran seperti apa yang mungkin muncul di hati kita sehingga kita menghinakan mereka. Sebab sepanjang jalan dari Kalimadas ke sini seperti Abu ya katakan banyak sekali dilihat. Namun kita jadi khawatir ketika kita salah e, berpikir tentang mereka. Seperti apa yang Bu Yahya yang e, sampaikan sebaiknya kita berdoa. Artinya mendoakan mereka supaya segera lepas dari kemaksiatan. Kemudian yang kedua bu ya, mengenai mandi wajib ini bu, disunatkan untuk e, berwudu lebih dahulu. Apakah wudu di sana itu sah untuk e, eh, sholat? Dan mohon maaf satu lagi bu ya, mengenai e, apa yang disampaikan oleh ibu-ibu pada dua minggu yang lalu mengenai kanjeng ars yang ada di Madrasah Syarif itu kan ada seperti Asmaul Husna namun di sana ada kata-kata yang oleh banyak orang juga diragukan yaitu uh, Isa Ruhul Ruhullah kalau nggak salah itu Pak. Nah ini barangkali apakah itu uh, benar disebut haram atau tidak? Barangkali itu salah Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Enggak ada jemaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, eh, Buya ini saya mau tanya ya. Uh, apakah boleh yang tadi Bapak saya kalau habis sholat duha tuh baca doa konjul aras ada yang bilang teman tuh katanya untuk orang yang uh, apa mau tanya gitu jadi apa itu doa apa Konjul aras konsul aras iya. yang tadi ditanya. iya ini saya ada bukunya kan La ilaha illallah subhanallah malikil kudus itu kan banyak terus. Iya kami lihat semuanya. Ya, terus di sininya saya baca ini dulu ya. Allahumma rahamna, umpamanya di uh, itu kan untuk diri saya, anak-anak saya bibarokati gitu. Boleh nggak Pak Buya gitu Gimana? di sini? Allahumma rahamna, saya anak-anak keluarga saya. Boleh, boleh. Bibarokati, taurati, musya, Pak zila seterusnya gitu kira-kira boleh enggak Bu ya? Ini doanya. Baik, baik. Hmm. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sama ya. Baik, oh, sama-sama. Ambil, ambil. Ada lagi? Pertanyaan cukup? Yang pertama adalah paling penting itu melihat orang yang lagi bermaksiat. Memang kita harus tahu bahwa saya amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib. Jika kita melihat kebongkaran, kita harus bisa merubah. Tapi sebelum merubah, kita harus tata hati ini. Jangan sampai kita itu ternyata di saat merubah itu bukan karena kita benci kepada kemaksiatan. Tapi ternyata kita pengen sombong di atas orang maksiat. Aku lebih bagus dari inti. Kamu di ah, Rupanya hanya sombong saja dia. Bukan begitu. Tapi orang amar ma'ruf nahi mungkar itu harus menata hati. Kalau kita ingin menasihati seseorang, itu harus didahului dengan kerinduan bahwasanya semoga Allah berikan petunjuk darinya. Doakan dulu. Kita itu sering lupa. Jadi kalau melihat kesalahan orang itu serta merta kita melihat kamu ini bagaimana sih? Eh, ini orang alim maksiat. Jujur, sudahkah Anda mendoakan dia di tengah malam? Apalagi dibarengi dengan tetesan air mata, Ya Allah, itu hambamu yang terjerumus, Ya Allah, berikan bimbingan dan petunjukmu. Sebab kita itu sering tertipu dengan ibadah kita, dengan kopiah putih kita, dengan jubah kita, dengan pengajian kita. Sehingga kalau melihat orang lain, itu bukan dengan kerinduan kepada Allah, tapi dengan merendahkan, ih kasihan benar, perempuan tengah malam di terminal, mencegat laki-laki, kasihan, masuk neraka, masuk neraka. Uh, hebat benar dia. Siapa di antara kita yang melihat orang bermaksiat lalu terenyuh hatinya, kemudian mengangkat tangan sambil menitikkan air mata, "Ya Allah, itu umat kekasihmu Nabi Muhammad, wanita terhinakan di dunia, maka berikan pertolongan ya Allah, angkat derajatnya ya Allah, muliakan." Ayo, siapa yang kayak begini? Baru esok bergerak, nasihati, ingatkan dan sebagainya. Jadi sebetulnya yang penting itu selamat kita dulu. Kita itu kadang-kadang menghindar dari maksiat dohir, tak tahu ya, batin kita itu adalah kotor. Amar ma'ruf nahi mungkar iya, tapi dahulukan keselamatan hati kita itu. Doain orang. Makanya kadang kita habis pengajian melihat sesuatu yang tidak baik, ih kasihan benar orang itu malam-malam masih begitu. Oh, kita lupa. Bahasanya kita saat ini merendahkan dia. Tapi orang yang ahli iman sadar bahasanya itu umat Nabi Muhammad. Lihat orang maksiat di pinggir jalan ternyuh hatinya sambil mengucapkan ya Allah, itu umat kekasihmu Nabi Muhammad berikan bimbinganmu ya Allah. Jangan sampai terjerumus dalam zina ya Allah. Jangan sampai kau hinakan ya Allah. Nah ini baru. Ini iman. Nah itulah yang paling penting kita selamat dulu dan ketahuilah kekuatan doa ini yang akan merubah. Kalau doa kita dikabul beres kita tidak usah turun, tidak usah ribut nanti. Akan tapi Kadang orang sering tertibu dengan kebaikan yang dilakukannya. Merasa dia lebih bagus kalau ingat orang. Kasihan benar. Eh, ya, apa ini model apa ini? Orang tidak tahu diri. Sudah tidak pernah ngaji. Ah, kayak sudah punya surga saja. Padahal neraka menganga karena hatinya kotor. Itu saja yang paling penting adalah kalau kita melihat kekurangan siapapun dia. Maka kita doakan. Nabi Muhammad jangankan kok melihat orang-orang yang ahli Islam. Orang yang kafir sekalipun dilihat oleh Nabi Muhammad dengan mata kasih. Selalu melihat orang lain dengan doa. Ya Allah berikan bimbingan kepadanya. Ini paling penting. Jadi nggak ada kesempatan untuk merendahkan orang lain. Jadi merendahkan ahli maksiat pun bukan bukan bukan pekerjaan yang baik. Ahli maksiat bukan untuk direndahkan, tapi ahli maksiat untuk kita bawa kepada kemuliaan. Dan membawa kepada kemuliaan dua cara. Yang pertama doa itu diutamakan, baru yang kedua didatangi dengan kalimat yang baik. Sebab hamba Allah itu jarang Hamba Allah itu kalau ditanya mau masuk neraka nggak mau semuanya. Cuman kenapa mereka melakukan pekerjaan ahli neraka? Karena dia adalah belum terbiasa dengan kebaikan, belum ada yang mengajak, atau mungkin tidak tahu kalau itu adalah kemaksiatan. Jadi uzurnya masih banyak. Jadi kita melihat orang lain jangan dengan mata merendahkan. Itu adalah salah satu prinsip dakwah yang selalu ditonjolkan oleh Rasulullah. Pandanglah orang lain dengan mata kasih, bukan mandang mereka dengan mata merendahkan. Yang memandang orang lain dengan mata merendahkan akan rendah sendiri. Ya, itulah. Kemudian masalah wuduk di dalam mandi. wuduk sunnah adalah sunnah. Dan tidak mengangkat yang namanya hadas. Namanya wuduk sunnah. Jadi wuduk sunnah. Jadi wuduk itu yang bisa mengangkat hadas adalah wuduk memang untuk raf'il hadas. Adapun jika ada orang mandi besar, apakah dia boleh langsung sholat dengan wuduk tersebut? Tidak. Dia boleh langsung sholat dengan mandi besarnya tanpa wudhu. Sebab mandi besar itu langsung punya wudhu kalau orang. Jadi hadas besar itu kalau yang gede keangkat, yang kecil ikut keangkat. Jadi kalau ada orang mandi besar, nggak pakai wudhu, lagi mandi besar itu sudah cukup, nggak usah pakai wudhu. Cuman syaratnya jangan melakukan sesuatu yang membatalkan wudhu. Jadi kalau kita lagi lagi mandi besar menyentuh kemaluan batal wudhunya, harus wudhu lagi. Misalnya tangan kita dibungkus pakai Pembalut apa sapu tangan sang dari karet itu. Kemudian kemanapun pergi tidak menyentuh bagian kemaluan, bagian lubang dubur tidak tersentuh. Lalu dia mandi biar biar biar niat aku niat mandi besar maka terangkat hadas besarnya sekaligus hadas kecilnya juga terangkat maka boleh langsung sholat. Nah ini jadi bukan karena wuduknya yang tadi ya. Baik, jadi karena mandi besar itu sendiri mengangkat yang kecil. Jadi kalau gede diangkat, maka yang kecil juga ikut keangkat. Doakan Zul arsh. Jadi doa ini yang perlu dilihat itu adalah makna. Makanya kalau ada orang bertanya kita pengen tahu sebab ada namanya Hizbus Saifi. Hizib Saifi itu adalah satu hizib yang didisbatkan kepada Sayyidina Ali. Ternyata banyak riwayat macam-macam. Sehingga sekelompok Syiah pun punya. Sehingga di situ ada tambahan-tambahannya. Sehingga tambahannya itu kadang-kadang tambahan yang membahayakan. Jadi kita ingin tahu bahasanya, semua wirid yang ditanyakan kita harus lihat dulu tambahnya kayak apa. Jadi kalau maknanya benar itu doa dan kan zul aras itu bukan doa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah Rasulullah mengajarkan doa-doa sang panjang dengan cara dengan model-model seperti itu. Akan tapi yang dibaca di dalam doakan zul aras adalah kalimat yang baik dan kita menyusun doa boleh dari diri kita sendiri. Banyak doa-doa yang disusun oleh para ulama yang kita baca itu banyak doa-doa dari ulama disusun sendiri. Seperti halnya ibu nyusun doa sendiri juga boleh. Ya Allah berikan kepada aku iman yang kuat, rizki yang banyak, anak yang soleh. Nah, itu juga doa boleh. Hanya bedanya itu bahasa Indonesia itu bahasa Arab dan doa yang disusun para ulama adalah bagus. Tapi ingat, sebaik-baik doa adalah doa yang pernah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biarpun kita boleh membuat doa sendiri, tapi jangan lupa doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka kita ada wirid namanya Wiridul Latif, Ratibul Haddad, Wiridul Fatih yang uh, yang yang sering dibaca santri itu adalah semuanya diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau ada ulama membuat doa, boleh kita baca asalkan maknanya benar. Nah, makanya kita lihat maknanya. Maknanya seperti apa? Di sini disebutkan mana tadi? Hmm? Ah. Allah marhamna berkati Taurati Musa wa Injili Isa wa Zaburi Dawud wa Furqani Muhammad. Tidak ada masalah, boleh? Karena yang dimaksud itu adalah Injil yang belum berubah dan Taurat yang sudah berubah. Yang berubah bukan Taurat. Jadi Tauratnya Nabi Musa harus kita imani. Injilnya Nabi Isa harus kita imani. Bahwasanya itu adalah kitab yang benar dari Allah, wahyu dari Allah. Zaburnya Nabi Daud harus kita imani. Itu dari Allah. Cuman setelah berubah, Bible yang dipegang oleh umat Nasrani itu bukan Injil yang dimaksud. Jadi sehingga kalau ada orang mengatakan, aku tidak beriman kepada Injil, kafir. Sebab Injil disebutkan oleh Al-Quran. Tidak dibenarkan kalau orang mengingkari itu semua. Adapun kalimat ruh yang dinisbatkan kepada Nabi Isa alaihissalam dan juga kepada malaikat, maksudnya ruh ruhullah itu bukan ruhnya Allah seperti kalau ada orang punya ruh lalu Allah bukan. Artinya sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah itu menunjukkan kemuliaannya. Misalnya Hajar Aswad yaminullah. Hajar Aswad itu tangan kanannya Allah. Bukan berarti ini, oh tangannya Allah tuh ya. Bukan begitu. Jadi adalah sesuatu yang disebutkan, dinisbatkan kepada Allah menunjukkan tentang kemuliaannya. Kelebihan daripada hal tersebut. Jadi enggak, Nabi Muhammad yang disebut sebagai roh. Malaikat Jibril juga rohullah. Jadi rohullah itu bukan berarti rohnya Allah. Jadi Allah perlu roh, nanti ada jasadnya, namanya makhluk. Jadi segala urus segala sesuatu yang ada urusannya dengan Allah jangan diberi makna seperti pemahaman kita terhadap makhluk. Ini namanya ayat mutasyabihat. Roh di dalam Al-Quran disebut roh itu adalah untuk Nabi Isa alaihissalam dan roh juga digunakan untuk malaikat Jibril alaihissalam dan makna roh di sini adalah bukan makna roh yang biasa digunakan untuk manusia misalnya dan ruh itu sendiri yang bagi manusia pun kita nggak boleh tanya. Mereka pada bertanya saluna ka'nir ruh. Mereka pada bertanya tentang ruh. Dijawab ini urusan Tuhanmu. Jangan ikut-ikut. Nah ini. Ini adalah masalah ruh. Jadi nggak ada masalah ini. Dan kelihatannya sepintas ini kami lihat. Masya Allah kalimatnya kalimatnya mulia. kan Ars ini. Ini doa-doa. Apalagi dirasapi. Masya Allah sungguh luar biasa maknanya. Adapun masalah siapa yang meletakkan doa ini. Yang mengarah doa ini. Kami tutup mata. Yang penting doa itu maknanya bagus ya. Kemudian tidak ada tambahan-tambahan makna yang merusak. Baik, itu adalah masalah Tanjul Al. Misalnya, La ilaha illallah subhanal wakilil kafil. Benar? Maha suci Allah yang bakal mengurusi segala urusan kita. Imil qaim, al-muhyil mumit. Disebut asma'ul husna. Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, boleh dibaca dalam hal ini. Tapi kami ingatkan bahwa ini doa baik disusun oleh para ulama. Tapi sebaik-baik doa adalah doa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utamakan itu. Jadi kami himbau kaum muslimin dan muslimat untuk bisa dengan wirid-wirid yang sudah ada dari Rasulullah termasuk diantaranya yang disusun oleh Imam Haddad dalam Ratibul Haddad itu semua wiridnya adalah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu boleh dibaca kapan saja boleh digantikan dengan wirid ini kemudian ada namanya Al Wirdul Latif yang sering dibaca baca di pagi hari kalau ibu kepanjangan itu semua ada wirid namanya Al-Birrul Fatih yang kami kumpulkan itu Al-Birrul Fatih kumpulan daripada ijazah dari guru-guru dan itu adalah cuma 7 menit. Dan itu adalah mulai dari istighfar, pertama kali istighfar. Kenapa? Banyak zikir-zikir itu adalah wirid-wirid lupa istighfar. Nabi Muhammad sehari itu istighfar tidak kurang dari 70 kali. Bagaimana kita yang banyak dosa kok tidak istighfar? Maka di dalam wiridul fatih itu kita dahulukan istighfar minimal 70 kali dengan pelan-pelan sambil menyesali dosa-dosa dengan harapan Allah mengampuni itu semuanya. Kemudian setelah itu membaca sholawat kepada Rasulullah. Nah, Kemudian setelah itu baca la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. Itu doanya Nabi Yunus yang dari Allah Subhanahu wa taala yang juga diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian a'udzu tiga tamati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. fil alim. Ada di dalam Fatih ringan. Itu adalah untuk kebutuhan kita di dunia ini agar kita terjauh dari segala sesuatu yang merusak kita, mengganggu kita. Enggak usah takut lagi dengan santet, enggak usah takut lagi dengan segala macam kalau sudah itu. Enggak usah lagi takut dengan binatang buas karena kita sudah membaca doa itu, kita serahkan urusan kita kepada Allah, kemudian membaca kita subhanallah walhamdulillah wala ilallah akbar al-baqiyatus salihah, tanamannya taman surga. Artinya kalau kita banyak baca itu, insya Allah akan digiring ke surga. kul wallah setelah itu qul a'udzu falaq, qul a'udzu binas, kemudian baca al-Fatihah, kemudian amanah rasulu yang itu adalah disebutkan oleh Rasulullah bahasanya kalau ada orang membaca satu huruf dari akhir surat Baqarah atau surat Fatihah, maka akan dikabul doanya. Enggak usah panjang-panjang, ringkas itu dalam ilmu Fatih, tapi khusyuk, pelan-pelan, enggak usah buru-buru, istiqomah, itu akan menjadikan sebab dikabul doa kita. Adapun doa Kanjul Arus boleh saja dibaca, tapi tetap dianjurkan bahwasanya cobalah baca sesuatu yang memang itu riwayat dari Rasulullah. Kenapa kok itu lebih bagus? Karena kalimat itu pernah diucapkan oleh Rasulullah. Dan diangkat Zul Arus ada kelebihannya lagi. Ada kelebihan Kanzul Arus datang dari Rasulullah apa? Menyebut Asmaul Husna. Nama-nama Allah. Dan Allah memerintahkan agar kita baca Asmaul Husna. Jadi baca al Husna itu bisa saja Allahu Rahmanur Rahimul Malikul Kudus. Ada saja tambah La ilaha illallah di Kanzul Arus. Subhanallah, Subhanal Karimi, Maha Suci Allah yang Maha Pemurah, Al-Hakimi yang Maha Bijak, La ilaha illallah Subhanal Qawiyil Wajib. Ini. Ini adalah menyebut nama-nama Allah bagus, ibu amalkan, tidak apa-apa, teruskan. Kapan saja dibaca itu boleh. Dan yang penting istiqomah. Adapun maknanya, insya Allah kalau yang ini yang sudah kita lihat itu benar. Tapi kalau ada yang lainnya, wallah alam. Mohon maaf kalau semua wirid yang diamalkan, saya ingin tahu. Ada yang kami sebutkan ada Hizif Saifi. Ternyata riwayat Hizif Saifi dari Sayyidina Ali. Ternyata ada bermacam-macam teks. Ternyata ada sebagian teks disusupkan oleh orang yang mengagungkan Sayyidina Ali melebihi jadi dari kaum Syiah sehingga di situ ada pengagungan-pengagungan yang sampai derajat syirik ada maka kita tidak ingin kebobolan harus kami lihat kalau ada orang tanya doa kayak apa kita lihat doanya seperti apa jadi bacakan Zul Arus yang ini karena maknanya adalah benar siapapun yang marang kita tutup mata masalah itu yang penting maknanya benar maknanya benar ya wah ini yang marang adalah setan nah, kita tidak tahu setan tidak kenal setan Biasanya yang mengarang begini pasti ulama-ulama, orang-orang besar. Sampai doa itu dibaca oleh umat ini karena ketulusannya yang menyusun doa-doa tersebut. Salawat boleh dikarang, doa boleh dikarang. Karena apa? Yang penting maknanya. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian masalah sudah selesai waktu. Baik begini saja insyaallah. Itu masalah zul Aras kami tambahkan jadi kalau upayakan di dalam kita itu menjalankan satu amalan itu yang bisa istiqomah. Tidak banyak-banyak. Tapi istiqomah. Sholat duha ringan dua rakaat saja. Kalau mau menambah empat, enam sampai delapan. Tapi minimal dua rakaat. Dan lakukan dengan ilmu. Anda bisa melakukan di atas kendaraan. Anda bisa melakukan di atas kendaraan. Barangkali di rumah sibuk, di kantor tidak bisa. Sebab kalau saya sampai ke kantor, saya harus langsung ngajar. Masa saya sholat duha? Kemudian di rumah banyak anak-anak ribut, ribut. Maka Anda bisa melakukannya di atas kendaraan setelah Anda keluar dari perkampungan Anda. Sholat duha jangan sampai ditinggalkan. Misalnya ringan. Dua rakaat minimal sudahlah minta kepada Allah semoga Allah berikan kepada kita rizki lahir dan batin. Sebab biasanya orang sholat duha itu pengen kaya ya. Hati-hati dikaya kasa kaya dohir tapi batinnya melarat rugi nanti ya. Jadi kita minta ya Allah berikan kepada kami kekayaan lahir dan batin. Sebab orang kaya lahir ternyata ternyata batinnya fakir punya gedung lima kayak tidak punya. Melarat hatinya. Jadi ya Allah berikan kepada kami kekayaan lahir dan batin dengan sholat duha dua rakaat. Kemudian setelah itu semua sholat fardu upayakan kita melakukan sholat qobliyah sama ba'diyahnya kecuali asar sama subuh nggak ada ba'diyahnya jadi duhur qobliyah dua rakaat ba'diyahnya dua rokaat itu minimal untung-untung nambah empat rakaat empat rakaat dua-dua sholat duhur dua-dua setelahnya jadi ringan-ringan saja kemudian setelah itu bangun malam bangun malam upayakan nggak usah lama-lama anda ambil waktu berapa 15 menit Minimal itu. Atau 10 menit mau pelit. 10 menit tidak lama. Anda ngambil air wudhu 10 menit. 5 menit bisa orang melakukan sholat 5 rakaat. 5 menit itu cukup untuk 5 rakaat. Matanya yang melek, tanpa bareng dengan ngantuk. Kalau ngantuk bisa biasanya tambah lama, karena tidur dulu sambil duduk biasanya. Jadi 5 menit itu bisa untuk melakukan 2 rakaat plus 3 rakaat. Ini minimal. Saya kelas 5 rakaat. 2 rakaat sama 3 rakaat tiga rakaat yang terakhir dua satu namanya sholat witir. Dua rakaatnya yang pertama adalah anda gabung dengan niat sholat tahajud, hajat, istikharah. Allahu Akbar, dapat pahala utuh. Ini kelas TK. Baru nanti kalau sudah terbiasa nambah. Jangan mau ditipu oleh setan. Banyak sholatnya 50 rakaat. Besoknya nggak sholat lagi kata setan. Eh ingat nggak kemarin sholat 50 rakaat? Ya ingat capek. Ya sudah makanya jangan sholat. ya begitu. Setan tuh pinter. Kadang-kadang nyuruh kita sholat banyak, tapi setelah itu nggak mau melakukan lagi. Jadi sedikit ringan. Baca Al-Quran nggak usah banyak, dua juz sehari, besok nggak. Satu lembar, satu lembar, satu lembar, pelan-pelan, khusus rutin. Kalau tidak pagi sore, kalau sore malam, Bismillahirrahmanirrahim. Baca pelan-pelan satu lembar, satu halaman, Subhanallah. Kelihatannya anda berkecimpung di dunia fulus, dunia uang, kerja keras tapi ternyata Anda punya waktu yang sedikit. Anda bisa kumpulkan berapa menit untuk Allah. Ternyata sedikit, tapi Anda istiqomah. Insya Allah waliullah itu kayak begitu. Di sela-sela kesibukannya masih bisa menyisihkan untuk membaca Al-Quran, untuk sholat. Dan sebaik-baik sholat sunat adalah sholat qobliyah ba'diyah. Paling bagusnya sholat sunat adalah qobliyah ba'diyah. Makanya jangan teledor. Ini yang perlu jadi ringan-ringan dulu. Jadi kalau pengen jadi ahli ibadah itu saja. Tapi diupayakan adalah tenang. Enggak susah. Orang itu nunggu angkot itu setengah jam nyantai ya. Nunggu angkot, krimis lagi, tasnya berat. Kalau taruh di bawah kotor nanti. Diangkat begini, kuat setengah jam. Karena full speed. Tapi kenapa akhirat kita tidak mau 15 menit di tengah malam? Baik, ini saja insya Allah kita tingkatkan. Dan kalau setelah membaca tahajudan tengah malam, baca wirid-wirid yang datang dari Rasulullah. Lah ini ada Al-Wirdul Fatih, bisa diambil itu, dipotokopi, kayaknya sudah ada dicetak ya. Nah, nyetak Al-Wirdul Fatih itu ada doa-doa yang datang dari Rasulullah termasuk yang kami ambil ijazah dari guru-guru, itu yang doa-doa itu yang terpenting. Mulai dari yang kami sebut dengan istighfar, semoga kita dijauhkan dari bencana, itu ada doa ringan. Kalau dibaca pelan-pelan 5 menit, 7 menit paling lama. Bismillah, baca 7 menit setelah itu doa selesai. Allah, hebat nih. Tidur lagi setelah itu. Nunggu sholat subuh berjamaah, beres. Ini saja insya Allah. Supaya kita tidak tidak tertipu ya. Kadang-kadang kita itu bendel sana, kempes sini. Baca wirid, setiap kali wiridan. Ada orang, makanya kan marah dengan anak-anak yang kerjaannya baca wirid. Wirid ada enam wirid. Hizbul Nasr, Hizbul Bahri, Hizbul Eh, tugas itu wiridan santri itu baca kitab. Wiritan santri itu murajaah. Bukan wiritan yang panjang-panjang itu. Ba murajaah, wiridnya ala kadarnya. Wirdul latif, rotibul haddad, wirdul fatih, solat sunat qobliyah ba'diyah, selesai. Karena waktunya untuk menuntut ilmu. Nah ini, memperbanyak wirid, akhirnya hanya mementingkan, aduh masih banyak, kurang dua lagi. Nggak khusus lagi. Pengen cepat selesai, pengen cepat selesai. Kita pengen semuanya itu ada dengan penuh kekhusuan dan mudah. InsyaAllah siapapun, tolong ada namanya Al-Wirdul. Wirid yang sudah dicetak itu, sedikit kecil, ada beberapa lembar, itu justru dilengkapi kalau tidak salah, untuk yang mulai. Sudahlah, amalkan itu saja. Sholat tahajud, sholat hajat, sholat ini, qobliyah, ba'diyah, ringan-ringan, sama berdil fatih, selesai. Habis itu mau kerja kemana saja boleh. Wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuftir alaina innaka ala kulli syai'in Allahumma ya Allah muliakan kami ya Allah yang hadir di tempat ini yang tidak hadir. Ya Allah bagi siapapun yang pernah hadir di tempat ini karena satu hal kok tidak bisa hadir saat ini maka sampaikan pahala yang kau berikan kepada kami saat ini kepada mereka ya Allah. Ya Allah siapapun yang menyaksikan acara ini dan yang mendengar suara ini Berikan kepada mereka keberkahan dalam hidupnya Ya Allah Yang hadir ke tempat ini muliakan mereka Jadikan kehadiran mereka sebab kemuliaan untuk keluarga mereka Ya Allah bimbinglah kami semua Ya Allah Bimbinglah kami semua Ya Allah Bimbinglah kami semua Ya Allah Dan yang ada di kiri kanan majlis ini Yang ada di kiri kanan masjid ini Jika ada di antara mereka hamba-hambamu yang jauh darimu Ya Allah Hamba-hambamu yang ahli maksiat Ya Allah Kami mohon Ya Allah berikan kepada mereka kesempatan kesadaran. Bimbinglah mereka untuk mendapatkan kemuliaan ya Allah. Jangan kau biarkan mereka terus larut dalam kemaksiatan. Siapapun mereka ya Allah, kami ingin mereka mulia di akhirat nanti di surgamu. Ya Allah, ya Allah lembutkan hatinya, rindukan mereka kepada kebaikan, jauhkan mereka kepada kemaksiatan dan ampuni segala dosa mereka. Di antara mereka jika ada yang sering meninggalkan solat, rindukan mereka untuk solat. Jadikan esok hari menjadi ahli solat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah jika ada orang membenci kami, ada orang marah kepada kami ada orang dolim kepada kami maka kami mohon ya Allah ampunilah berikan kesadaran ya Allah berikan kesadaran ampuni mereka jangan sampai mereka masuk neraka gara-gara berbuat zalim kepada kami dan kami mohon ya Allah jika ada orang yang mendengar suara ini atau menyaksikan acara ini atau yang hadir di tempat ini ya Allah yang mereka merasa tersinggung oleh kalimat-kalimat kami maka kami mohon ya Allah karena mereka telah tersinggung hatinya telah sakit hatinya maka gantilah dengan kebahagiaan ya Allah gantilah dengan kemuliaan di dalam hatinya gantilah dengan kebaikan dan ampuni kami ya Allah kami tidak ingin ada satu orang pun yang mendengar suara ini tersinggung, Ya Allah. Kami tidak ingin ada orang yang mendengar suara ini sakit hatinya, Ya Allah. Maka kami mohon, Ya Allah, jaga hati kami semua. Muliakan kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, berikan kepada kami keistiqomahan di dalam kebaikan, keistiqomahan di dalam kemuliaan. Ya Allah, jadikanlah apa yang kami sampaikan adalah kebenaran yang bisa didengar oleh orang lain sebagai kebenaran yang menjadikan sebab mereka mendapatkan kemuliaan di hadapanmu, Ya Allah. Ya Ya Allah, Ya Allah ampuni dosa kami yang sangat banyak yang kami tidak bisa menghitungnya satu persatu akan tetapi Engkau Maha tahu Ya Allah, dosa kami amat, amat banyak, dosa kami amat banyak Ya Allah kami mohon Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah ampuni dosa kami dan dosa guru-guru kami dan dosa orang tua kami Ya Allah. Berikan kepada orang tua kami kasih sayangmu Ya Allah, pengampunanmu dan berikan kepada guru-guru kami kasih sayangmu dan pengampunanmu Ya Allah dan berikan kepada kami kecintaan yang sesungguhnya kepada kepada kekasihmu Nabi Muhammad kepada sahabat kekasihmu Nabi Muhammad kepada ahli bait kekasihmu Nabi Muhammad kepada umat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah semua yang hadir ke tempat ini punya hajat maka kabulkan hajat mereka ada di antara mereka yang usahanya sempit ya Allah rizkinya sempit maka lapangkan ya Allah berikan kepada mereka rizki yang banyak ya Allah yang menjadikan sebab mereka bahagia di dunia dan di akhirat ada di antara mereka ya Allah yang yang punya hutang ya Allah mudahkan mereka ya Allah untuk membayar hutang mereka ya Allah ada ada di antara mereka yang ingin menikah ya Allah maka mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang yang kau muliakan yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat ya Allah engkau sungguh maha kuasa ya Allah ada di antara mereka yang punya dosa yang saat ini pun di saat mendengar kami berdoa ini pun mereka merasakan dosa itu ya Allah maka ampuni dosa mereka ya Allah ampuni dosa mereka ya Allah jangan sisakan dari dosa itu sedikit pun ya Allah ampuni mereka ada di antara mereka yang sakit sembuhkan ada di antara mereka yang saling benci, ya gantilah dengan cinta. Ada ya Allah di antara kami yang di antara yang mendengar suara ini suami istri yang sering cekcok permusuhan maka lembutkan hati mereka. Jadikan mereka suami istri yang saling mencintai karenamu dan berikan kepada kami semua keturunan anak yang soleh, soleha yang bakal dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah.